Kalau kita sholat, tapi belum bisa lima waktu, masih baru maghrib dan asar. Apa itu dosa Pak Ustadz? Iya. Termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar, bahkan bisa mengantarkan kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hendaklah kita berusaha ya. Berusaha sekuat tenaga, semampu mungkin. Iya agar bisa melaksanakan sholat lima waktu. Iya. Jangan kita lebih mengutamakan kesibukan dari kesibukan-kesibukan dunia ini. Ya, tinggalkan sejenak. Ya. Tinggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan maupun istirahat kita atau permainan kita demi untuk melaksanakan sholat lima waktu. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan satu hadis sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma inna ar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat ya adalah meninggalkan salat ya dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal al-ahdu alladhi baina wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar ya. perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir ya sehingga berkata seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghairas salah dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat atau tidaklah memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Ya, menunjukkan sholat ini sangat penting dan e, para sahabat memandang orang yang meninggalkannya bisa menyebabkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka janganlah uh, kita lalai ya, dari solat ini kita berusaha ya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan sholat lima waktu. Iya. Dan sebenarnya tidak ada alasan sama sekali untuk bisa meninggalkan sholat. Ya. Sebab kalau seorang tidak mampu sholat sambil berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Tidak bisa berwudu, tayamum. Ya. Tidak bisa berwudu, tayamum. Baik. Bahkan diberikan keringanan lagi. Ketika dia melakukan safar, dia boleh meringkas sholat. Ya. Dan boleh menjamaknya. Ya. Sholat yang tadinya empat rakaat, boleh dia jamak. Atau boleh dia ringkas menjadi dua rakaat. Dan boleh dia jamak. Ya, dikumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya, misalnya, sholat zuhur dan asar. Dikerjakan pada waktu zuhur ketika dia safar. Ya, waktu asar ditarik pada waktu zuhur dan diringkas solatnya. Solat zuhur dilakukan dua rakaat dan solat asar dilakukan dua rakaat. Ini ketika perjalanan. Iya. Kemudian solat maghrib dan isya. Solat maghrib tetap dilakukan tiga rakaat dan solat isya bisa diringkas menjadi dua rakaat. Iya. Jadi berbagai kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya sehingga tidak ada alasan untuk bisa meninggalkan sholat. Dan sholat bisa di mana saja. Kalau masjidnya jauh, sholat di kebun atau di sawah. Mungkin pergi ke sawah, sawahnya jauh, sholat di sawah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Iya. Kalau alasan kotor, ya, tidak ada air, maka kotoran itu perlu dilihat. Kalau kotorannya bukan najis, ya cuma sekedar tanah, itu tidak ada masalah Ya, yang penting bukan najis, ya bukan kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Ya, tidak ada masalah. Ya. Kalau tidak ada air bisa bertayamum dan seterusnya. Ya, tidak ada alasan sama sekali untuk bisa meninggalkan solat kecuali ya kecuali orang gila atau orang mati. Iya. Atau seorang wanita yang haid dan nifas. Ini yang boleh meninggalkan solat ya, orang gila atau orang mati atau seorang wanita yang haid dan nifas. Karena orang mati ya dia tidak sholat lagi tetapi dia disolatkan ya jangan menunggu kita disolatkan tetapi hendaklah kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-sekali bilang kita tidak mampu ya sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan. Baik. -kemudahan.